istri terkait dengan suami-suami mereka. Cabang yang keenam berkata penulis hafidahullah taala mahdhurul imtina' min tamkini zauji min al-istimta'i biha yaitu larangan bagi para istri untuk menolak suaminya yang memintanya untuk istimta untuk berhubungan على الزوجة أن تحذر الامتناع من تمكين زوجها من حقه في الاستمتاع بها wajib atas istri untuk berhati-hati dan jangan menolak permintaan suaminya yang merupakan hak dari suami terhadap istrinya dalam hal istimta. Enam yaitu bercumbu atau berhubungan. للوعيد الشديد باللعن والسخط الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح karena adanya ancaman yang berat yaitu laknat dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis sabda Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada ar-rajulu imra'atahu apabila seorang suami mengajak istrinya ila firashihi ke tempat tidurnya falam ta'tihi maka sang istri tidak mengindahkannya tidak melaksanakannya fabata ghadban 'alaiha lalu kemudian suaminya tidur dalam keadaan marah atau murka kepada istrinya tersebut maka la'anat hal malaikatu hatta tusbihah maka para malaikat-malaikat Allah melaknat sang istri tersebut hatta tusbiha sampai pagi subuhnya, pagi harinya. Wa qawluhu wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'ba alaihi illa kana alladhi fis sama sakhitan 'alaiha hatta yarda anha Dalam riwayat yang lain diriwayatkan Imam Muslim juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadi demi yang dengannya jiwaku di tangannya yakni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mamin rajulin tidaklah seseorang yad'u imra'atahu memanggil istrinya ila firasyiha ke tempat tidurnya fata'ba alaihi lalu sang istri enggan memenuhinya ya atau menolaknya alias menolaknya illa kana alladhi fis sama melainkan yang di langit yakni para malaikat ya sakhitan 'alaiha murka kepadanya hatta ya anha hingga suaminya ridho terhadap istrinya. Naam. Ataukah yang dimaksud sakhitan illa kana alladhi fis sama sakhitan melainkan yang di langit yakni Allah Subhanahu wa taala. Naam, Allah taala fis sama. Ya. Di atas langit ketujuh. Istiwa al arsyihi. Allah taala murka kepada seorang istri yang menolak permintaan suaminya hatta yarda anha hingga suami ridho ya merido, meri, ya lalu kemudian laknat itu ditarik ya ketika suaminya ridho ya mengikhlaskannya memaafkannya tapi jika tidak maka terus ya dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan laknat para malaikat وفي الحديثين دليل على أن امتناع الزوجة من حليلها بلا سبب مشروع أو عذر مقبول كبيرة berdasarkan dua hadis tersebut maka menunjukkan dalil bahwa seorang istri yang menolak permohonan suaminya dengan tanpa sebab yang disyariatkan atau tanpa uzur yang bisa diterima maka perbuatan itu kabiratun adalah dosa besar adalah dosa besar karena pengertian daripada dosa besar adalah perbuatan-perbuatan yang mendapatkan laknat, kemurkaan, ancaman neraka, maka itu semua termasuk dosa besar. Ya, maka di dalam hal ini seorang istri menolak permintaan suaminya mendapatkan laknat para malaikat sampai subuh dan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah kabirah ya min kabair dzunub. Salah satu dosa besar dari kumpulan dosa-dosa besar. Wa anna sakhata zauji yujibu sakhata rabb wa ridahu yujibu ridah. Dan bahwa kemurkaan suami mewajibkan kemurkaan Allah dan keridhaan suami mewajibkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala nah, yakni Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan demikian nah, dan Allah ta'ala menetapkan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya maka kemurkaan suami Allah tetapkan bahwa itu mewajibkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan keridaan suami mewajibkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ilman an al-haydha laysa bi'udhrin li jawazil istimta'i biha bima dunal farji. Dan perlu diketahui kata Syeikh Hafidzahullah taala bahawa al-haid ya halangan haid, haid bagi wanita ya atau nifas laisa bi'udrin bukanlah uzur untuk bolehnya menolak karena dibolehkan dalam syariatul Islam melakukan istimta bagi ya terhadap istri suami istri atau terhadap istri yang haid atau nifas ya selama bima dunal farji selama tidak uh, melakukan apa uh, eh, al ya yaitu melalui farji ya tetapi selain itu boleh ya melakukan al-istimta berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikah lakukanlah segala sesuatu ya yakni Rasulullah uh, menyatakan kepada para suami ya lakukanlah segala sesuatu kepada istrimu ya baik dalam keadaan haid atau nifas kecuali jangan melakukan nikah yakni aljima ya barakallahu fikum adapun ya selain daripada aljima maka boleh dilakukan ya dan itu termasuk bentuk istimta dan wajib bagi istri memenuhi ya ajakan daripada suaminya dan tidak boleh menolaknya. Demikian keterangan Syekh Hafidahullah taala. Hadza wal mumtani'atu min haliliha bila sababin sahihin tabqa la'natu 'alaiha mustamirratan tatba'uha ila tulu'il fajr malam yarda anha zawjuha au tarji'u ila al-firash maka seorang istri yang mumtani amin haliliha yang menolak dari permohonan kekasihnya atau suaminya dengan tanpa sebab yang benar maka laknat itu akan terus berlangsung kepadanya sampai terbitnya fajar. Sampai terbitnya fajar semalam. Ya. Mulai dari dia menolak sampai terbitnya fajar di waktu subuh. Hatta malam yardo anha zaujuha. Selama suaminya tidak ridho. Kalau suaminya sudah ridho, maka terangkatlah laknat itu. Atau terji' ilal firosh. Atau sang istri tadi, ya nah mendatangi suaminya ke tempat tidurnya. Ya, yakni kembali memenuhi ajakan suaminya tersebut. Barulah laknat itu terangkat. Ya, demikian para fikum cabang yang keenam dari hal-hal yang wajib dijauhi oleh para istri terhadap suaminya. Al-far'us sabi' cabang yang ketujuh adalah Mahdur ifsya'i asraril jima' cabang yang ketujuh wajib menjauhi ifsya yakni menyebarkan asror al-jima rahasia-rahasia ya di dalam eh, rumahnya atau rahasia-rahasia ketika dalam berhubungan ya yakni al-jima Berkata Syekh Allah Ta'ala Ala zaujati an tahfadha irda zaujiha bi an la tufshia sirral jima' wa tukhbira bima fa'alat ma'ahu watan tansyurahu wajib atas istri memelihara kehormatan suaminya wajib bagi istri memelihara kehormatan suami dengan tidak menyebarkan rahasia-rahasia dalam berhubungan ya dan memberitakan apa yang dia lakukan bersama suaminya kemudian menyebarkannya ya pada temannya, kerabatnya atau tetangganya maka itu diharamkan ya di dalam Islam Naam, diharamkan di dalam Islam. Wa hadzal mahdzur mushtarikun baina zaujain. Larangan ini ya berlaku pada keduanya. Ya, suami dan istri. Bukan saja istri yang dilarang, tapi suami juga dilarang menyebarkan ya rahasia-rahasia hubungannya dengan istrinya. Sehingga larangan ini mushtarakun baina zaujain. Ya, uh, ber apa <clears throat> ber bergabung larangannya antara suami istri. Likaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna man min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamati ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha." Nah, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya min asyarrin nasi indallah termasuk manusia yang paling buruk di sisi Allah taala pada hari kiamat adalah ar-rajulu yufdi ila imraatihi. Seseorang yang membongkar rahasia istrinya dan istri membongkar ya rahasia suaminya. Thumma yanshuru sirraha. Ya, kemudian disebarkan rahasianya. Barakallahu fikum. Juga hadis dari Asma binti Yazid Al-Ansariyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahlihi wala'alla imra'atan bima fa'alat ma'a kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan-jangan seorang suami ya mengucapkan menyebarkan apa yang dia lakukan bersama keluarganya demikian pula jangan-jangan seorang istri memberitakan apa yang dia lakukan bersama suaminya Nah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, mewanti-wanti dari perbuatan tersebut. Nah, maka mal kaumu aik sakatu walam yujibu. Maka kaum yang ada di situ mereka diam dan tidak menjawab sedikit pun dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu lalu aku katakan kata Asma binti Yazid al Ansoriyah i wallah ya Rasulullah innahunna layakulna wa innahum layaf wa innahum layaf'alun qala fala taf'alu fa inna madhalika mithlu syaitan laqiya syaitanatan fi tariqin faghasyaha wan nasu yamdurun Naam lalu Nabi lalu Asma binti Yazid Al-Ansariyah berkata Demi Allah ya Rasulullah, benar sesungguhnya mereka para istri mereka melakukannya, mereka mengucapkan dan mereka benar-benar melakukan. enam Yakni menyebarkan rahasia ya antara dia dengan suaminya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fala taf'alu, jangan kalian lakukan. Karena yang demikian itu permisalannya adalah seperti syaitan laki-laki yang mendatangi syaitan wanita di jalan umum. Ya, fagosyaha. Lalu syaitan yang laki-laki tadi ya menindis ya syaitan yang perempuan dan manusia menyaksikannya. Ini ibaratnya seperti itu barakallahu fikum. Ya, permisalan yang buruk. Nasallallahu alaihi wasallam ya istri yang menyebarkan rahasia ya hubungannya dengan suaminya dan juga suami demikian menyebarkan rahasia hubungan dengan istrinya. Maka permisalannya seperti syaitan laki-laki yang ya menindis syaitan yang perempuan di tengah jalan umum yang kemudian manusia menyaksikannya. Wahada innama yahrumu idza kana al-ikhbar anil waqa' ala wajhi tanaddur wat tafakkur. Pengharaman yang demikian ini kata Syekh Hafidahullah taala adalah jika menyebarkannya itu dalam rangka bersenang-senang. Ya. Dalam rangka bergembira, bersenang-senang, bermain-main lalu dia menceritakannya. Maka ini yang diharamkan amma idza kana ifsha'u sir au ba'dih mimma yatad'u ilaihi al-hajatu asy-syar'iyyah kal istifta' wal qada' wat tib wa nahwi dzalika fayajuzu bi qadrihi Adapun jika menyebarkan rahasia itu atau sebagiannya adalah sebab adanya kebutuhan yang syar'i ya sebagai contoh al-istifta Misalnya meminta fatwa. Seorang istri datang mengadu kepada seorang alim ulama ya atau kepada orang yang berilmu meminta fatwa tentang problem ya atau tentang hukum-hukum yang terkait ya, ya antara dia dengan suaminya. Ya, lalu dia menanyakannya. Ya. Maka ini tidak mengapa. Atau al-qadha ya sebagai bentuk Eh, pengaduan ya kepada hakim untuk dihukumi ya maka ini juga tidak mengapa ada haja syariah demikian pula atib ya kepada dokter sebagai pengobatan medis ya maka dia menanyakannya barakallahu fikum maka ini boleh biqadrihi dengan kadarnya ya tidak lebih nah karena uh, eh, ad-darurah itu tuqaddar biqadariha. Ya, kaidahnya kalau darurat itu maka diambil sekadarnya saja tidak lebih. Ya. Maka demikian pula hal ini. Barakallahu fikum jika memang ada hajat yang syar'i ya maka boleh sekadarnya dan tidak uh, melebihkannya wa yadullu ala jawazihi annama annahu lamma sa'ala an sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul yujami' zawjatahu thumma yuksil wa dhalika bi hadrati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala sallallahu alaihi wasallam inni la af'alu dhalika ana wa hadhihi thumma nagtasil yang menunjukkan bolehnya jika ada kebutuhan yang syar'i ya untuk menceritakan rahasia tersebut antara suami istri yang menunjukkan bolehnya adalah dalil ya hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seseorang yang menggauli istrinya ya seseorang pernah di zaman Rasulullah dia menggauli istrinya thumma yuksil ya kemudian dia tidak Eh, sampai mengeluarkan inzal ya tidak sampai mengeluarkan uh, spermanya ya dan pertanyaan itu pada saat itu ada Aisyah radhiyallahu taala anha di sisi Rasulullah ada Aisyah yang mendengarkannya qala sallallahu sallam maka Nabi sallallahu sallam bersabda inni la af'alu dzalika ana wa hadhihi thumma nagtasil Sesungguhnya aku melakukan yang demikian itu saya dan yang ini, yakni beliau menunjuk Aisyah di sisi beliau istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni kami berhubungan, summa tasil, kemudian kami mandi. Ya, maksudnya walaupun tidak sampai mengeluarkan, maka wajib dia mandi, mandi junub. Ya, selama enam uh, eh, telah terjadi al-jima. Ya, selama telah terjadi al-jima maka wajib keduanya mandi junub. Ya. Nah, maka dalam hal pertanyaan seperti di fatwa, ya maka tidak mengapa ya menceritakannya karena sedang ada kebutuhan syar'i yaitu hendak mengetahui hukum sehingga datang meminta fatwa wakadhalika sa'alahu Umar bin Abi, Abi Salama al-Himyari radhiyallahu taala anhu anil qiblati lis-sha'im ya ayakbalu as-sha'im faqala lahu Rasulullah SAW sal hadhihi li ummi Salama fa akhbaratsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dhalik faqala Ya Rasulullah qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Faqala lahu Rasulullah SAW Amma wallah inni la atqakum lillah wa akhsyakum lahu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Umar ibn Abi Salamah al-Hibyari. Naam. Hadis yang kedua yang membolehkannya adalah kisah Umar bin Abi Salam al-Himyari yang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-qubla lisaim yaitu orang yang berpuasa melakukan kublah yakni mencium ya orang yang berpuasa mencium istrinya misalnya ya atau istri mencium suaminya qala ayu qabbilu saim Ya, dia bertanya Umar Ibn Abi Salam Al-Himyari kepada Rasulullah, "Apakah orang yang berpuasa boleh mencium?" yakni mencium istrinya maksudnya. Faqala lahu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjawabnya, Sal hadihi, bertanyalah kepada ini. Maksudnya ini adalah Ummu Salamah istri Rasulullah SAW. Ya, yakni Ummu Salamah. Maka fa'akhbarathu Ummu Salamah memberitakan kepada orang tersebut kepada Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut, yakni beliau sedang berpuasa dan mencium istrinya. Faqala maka Umar kembali bertanya, kembali berkata, ya Ibnu Abi Salam Al-Hibyari, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguh Allah telah mengampuni dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang untuk engkau. Ya. Maksudnya bagaimana dengan kami? Ya. Kalau engkau ada jaminan pengampunan dosa, adapun untuk kami tidak ada. Ya begitu maksud pertanyaan dari Umar tersebut radhiyallahu taala an wa anha. Faqala lahu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menjawab kepadanya, Ama wallah, ya adapun demi Allah, Inni la atqakum lillah Sesungguhnya aku Yang paling takut Kepada Allah diantara kalian Wa akshakum lahu Dan yang paling Sesungguhnya aku yang paling bertakwa kepada Allah Dan yang paling takut Diantara kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi beliau melakukan hal tersebut Ya dalam keadaan beliau Manusia yang paling takut kepada Allah Namun beliau melakukan Al-Qublah yaitu mencium istrinya dalam keadaan beliau berpuasa. Ini menunjukkan pembolehannya barakallahu fikum. Ya. Jadi syariat itu menggunakan wahyu ya dari Allah Subhanahu wa taala bukan dengan perasaan atau akal. Ya. nah Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah, tapi beliau melakukan kubla dalam keadaan beliau berpuasa. Ya. Nah, demikian pula agama ini bukan dengan akal ya dan perasaan akan tetapi dengan wahyu di antara dalilnya adalah kisah apa uh, al-mas ya alal khauf alal khuf yaitu mengusap sepatu bagi orang yang berwudu maka yang diusap adalah bagian atasnya bukan bagian bawahnya. Ya. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu taala anhu, kalau agama ini dengan akal, maka niscaya yang diusap sepatu itu adalah bagian bawahnya daripada bagian atasnya. Ya. Demikian barakallahu fikum. Maka Islam adalah dengan wahyu bukan dengan akal dan perasaan Nah, jika hukum Allah menyatakan boleh, ya maka boleh untuk dilakukannya. Ya. Nah, tidak boleh kita memakai perasaan atau akal. Ya. Demikian barakallahu fikum cabang yang ketujuh dari uh, mahadir hal-hal yang wajib untuk dijauhi ya bagi para istri terhadap suaminya yaitu menjauhi ifsya asroril jima yaitu menjauhi menyebarkan rahasia-rahasia hubungan intim antara ya suami istri. 6. Kemudian al-far'u tsamin cabang yang ke-8 berkata Syekh Hafidahullah taala mahduru saumi ghairi Ramadan biduni idni zaujiha yaitu larangan untuk berpuasa sunnah selain daripada puasa wajib di bulan Ramadan. Dilarang berpuasa sunnah bagi para istri tanpa izin suaminya. Tanpa ada izin suaminya. La yajuzu lil mar'ati an tasuma tatawuan wa zawjuha hadirun illa bi idnihi. Ya tidak boleh bagi istri berpuasa sunnah dan suaminya ada di sisinya di rumahnya kecuali melalui izin suaminya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi Tidak boleh seorang wanita berpuasa tidak halal yakni haram dalam keadaan suaminya ada di rumahnya atau di sisinya illa bi kecuali dengan izinnya. Ya, wa amma siyamul fard adapun puasa wajib fa in kana ghaira muqayyadin biwaktin fa innaha tasta'dhinuhu fihi aidan fa inna talaba minha ta'khir fa in talaba minha ta'khir akharat wa qad kanat Aisyah radhiyallahu taala anha la tatamakkanu min qada'i shaumi ramadan illa fi sya'ban limakani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minha jika puasa wajib maka kalau waktunya itu tidak sempit ya maka yakni waktunya luas ya bagi istri untuk melakukan puasa wajib seperti puasa kodok misalnya masih panjang waktunya maka kondisi seperti ini dia wajib uh, meminta izin kepada suaminya bolehkah dia berpuasa wajib puasa kodok kodok Ramadan ya atau misalnya puasa uh, apa kafarah ya sumpah lalu dia berpuasa. Nah, maka kalau waktunya masih luas wajib dia tetap minta izin. Nah, kalau suaminya tidak mengizinkannya maka dia tunda puasa wajibnya tadi. Ya. Dan di sini dalilnya adalah Aisyah radhiyallahu taala Beliau punya puasa kodok Ramadan. Tidaklah beliau mengkodoknya melainkan di bulan Syaban sebelum Ramadan. Ya, kenapa bisa terlambat? Ya, uh, kodok Aisyah radhiyallahu taala anha tersebut lima kali Rasulullah minha. Ya, sebab keterlambatannya adalah karena posisi Rasulullah di sisi beliau. Ya, beliau sibuk melayani Rasulullah, mengurus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya sehingga terlambat mengkodok puasa Ramadan beliau sampai bisa mengkodoknya di bulan Syaban, yakni bulan sebelum Ramadan. Nah, amma idakana jadi hadis tentang ya kodonya Aisyah dan alasannya itu terdapat dalam riwayat Bukhari ya dalam riwayat Bukhari dalam kitab Siam bab man mata yuk, mata uh, eh, yukda qada Ramadan. Kapan qada Ramadan itu di diqada ya, dilakukan. Ya dan juga dalam riwayat Imam Muslim Kitab Siam 6 Dal dalam hadis tersebut di disebutkan kana yakunu alayya as-saumu min Ramadan. Kata Aisyah adalah atasku ada puasa Ramadan yakni qada ya ketinggalan fama astati'u an aqdiyahu illa fi sya'ban aku tidak mampu menyelesaikannya melainkan di bulan sya'ban asyuglu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam kata beliau karena kesibukanku ya dalam melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya kesibukannya dari Rasulullah atau kesibukannya terhadap Rasulullah wa fi lafdin akhar qala wa dzalika limakani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam lafaz yang lain bahwa yang demikian itu karena posisi kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, jadi itu sebabnya. Sehingga beliau terlambat untuk mengkodok. Padahal kodok adalah puasa wajib. Bagaimana dengan puasa sunnah? Ya, maka lebih-lebih puasa sunnah tidak boleh dilakukan oleh istri kecuali meminta izin kepada suaminya kecuali meminta izin kepada suaminya amma idza kana al-waqtu dayyiqan adapun jika waktunya sempit dan puasa yang mau dilakukan adalah puasa qada dari Ramadan yakni wajib dan tidak ada lagi waktu melainkan dia harus melakukannya maka pada saat itu boleh dia melakukan puasa qada yang wajib tadi tanpa meminta izin suaminya karena tidak ada lagi waktu ya alasannya bahwa itu terkait dengan uh, hak Allah Subhanahu wa taala dan hak suami maka mendahulukan hak Allah yaitu lebih duluan daripada hak suami daripada hak suami nah maka mengkodok dengan waktu yang sudah terdesak itu adalah apa? ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan hak Allah Subhanahu wa taala. Naam. demikian barakallahu fikum. Uh, cabang yang kedelapan dan cabang yang terakhir yang kesembilan dari pokok pembahasan yang pertama ya yang terkait dengan eh, hak-hak uh, para suami terhadap istrinya atau kewajiban istri pada suaminya. Ya, yang kesembilan adalah al-far'u tasi' mahduru naz'i thiyabiha fi ghairi baiti zaujiha. Naam, bahwa istri dilarang membuka pakaiannya ya di selain rumah suaminya. Menanggalkan pakaiannya di selain rumah suaminya dilarang. Naam. Uh, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya karena waktu sudah menunjukkan pukul ya 14 apa 16.46 eh, ya sebelumnya jika ada pertanyaan kita persilahkan nah pertanyaan langsung atau tertulis fal yatafaddalna fal yatafaddalu wa yatafaddalna nah Adapun cabang yang sembilan kita akan bacakan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nah, dilihat umatnya mungkin ada pertanyaan tertulis. Jadi insya Allah selesai cabang yang ke-9 ini nanti masuk kepada pembahasan berikutnya pokok pembahasan yang kedua adalah sebaliknya, kewajiban-kewajiban suami terhadap istrinya atau hak-hak istri terhadap suaminya insyaallah taala. Nah, fadal. Nah, di awalnya dia izinkan. Nah, jadi mungkin pertanyaannya di awalnya istri diizinkan berpuasa kodok, puasa wajib ya, oleh suaminya. Ah, tidak minta izin. Kalau dia tidak minta izin, walaupun puasa wajib, tapi waktunya masih luas, lalu suaminya meminta membatalkannya maka wajib istri membatalkannya wajib istri membatalkannya kenapa karena waktunya muasa, waktunya masih luas ya tapi kalau waktunya sudah sempit ya maka dia tidak wajib me membatalkannya tergantung kepadanya kalau dia mau batalkan dia batalkan kalau tidak maka tidak ya Barakallahu fikum. Nah, akan tetapi dalam terkait dengan puasa wajib ya eh, ada larangan untuk membatalkan jika tidak ada udur yang syar'i. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah walaupun tidak ada udur tergantung pada eh, orangnya kalau dia mau membatalkan boleh, tapi kalau puasanya wajib hukumnya maka tidak boleh dibatalkan kecuali ada udur. Udur yang syar'i itu kalau puasa wajib. Nah, bagi bagi istri dia wajib membatalkannya karena ada, ada udur yang syar'i yaitu permintaan suaminya. Dalam keadaan puasa itu masih luas waktunya. Masih luas waktunya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian masalah yang berikutnya misalnya ya, kalau di awalnya dia minta izin, suaminya mengizinkan. Ya. Puasa jika puasa sunnah Suaminya mengizinkan di awalnya. Kemudian di pertengahan siang suaminya minta batalkan. Karena suaminya ada hajat, dia berkeinginan, ya. Maka pada kondisi seperti ini tetap diwajibkan bagi istri untuk membatalkannya. Ya, karena mentaati suami itu wajib, sementara puasa yang dilakukan adalah sunnah. Nah, tapi kalau puasa yang dilakukan wajib, diizinkan pada awalnya, Lalu di pertengahannya suaminya meminta membatalkannya. Ya, apa hukumnya? Ya, bolehkah dia membatalkan sebagai bentuk ketaatannya pada suami dan waktu eh, puasa wajib ini masih luas atau tidak boleh karena suaminya telah memberi izin pada awalnya. Ya, sudah diberi izin. Dan dia memilih untuk tidak membatalkannya. Wallahu alam bisawab. Ya. Kalau kondisi seperti ini, mana yang eh, lebih utama? Dia membatalkan atau memenuhi suaminya. Wallahu alam bisawab. Ya, kalau eh, apa namanya eh, me, me, mentakwil ya atau meraba-raba pada kaidah syariah wallahu alam selama suaminya telah mengizinkan Berarti perizinan itu berlaku tentunya dari awal puasa sampai iftar. Ya, karena puasa itu dari sahur sampai iftar. Jika dia mendapatkan izin berarti perizinannya itu sudah berlaku untuk sampai iftar. Ya. Nah, sekarang dia berubah. Nah, kalau ada perubahan seperti ini, wallahu alam berarti kembali kepada sang istri. Puasanya masalahnya wajib, ya dan dia sudah mengizinkannya ya maka eh, kembali kepada istri jika dia mau membatalkan dia batalkan jika tidak maka dia tidak membatalkan dan suami tidak boleh memaksanya karena di awal dia sudah memberi izin Naam, wallahu alam bisawab.